الله Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan membahas salah satu permasalahan akidah yang ini merupakan perkara pokok dari pokok-pokok iman yaitu pembahasan tentang al-iman bil qadar al-iman bil qadar sebagaimana diketahui bahwasanya iman kepada takdir itu adalah salah satu dari pokok-pokok iman yang enam. Salah satu dari rukun-rukun iman. Yang disebutkan di dalam hadis Jibril al mashhur alaihi salatu wassalam. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kisah datangnya malaikat Jibril di majelis Nabi Ali Shallallahu Wasallam dengan pakaian yang sangat putih, dengan rambut yang sangat hitam, sampai kemudian duduklah Jibril di hadapan Nabi Ali Shallallahu Wasallam faasna rukbatai ila rukbatai menempelkan lututnya kepada lutut Nabi. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya kepada paha Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Di antara pertanyaan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang iman. Ya, bertanya tentang apa? Iman. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir khairihi yang baik atau yang buruk. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi Naam. Maka ini jelas dalil yang sorih bahwasanya iman itu ada beberapa pokok yang wajib diimani di antaranya adalah iman kepada takdir. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Orang yang mengingkari takdir ya, maka dia bukan orang yang beriman dan amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ankaru al-qadar yang mengingkari takdir laisu bimu'minin. Dia bukan orang-orang yang beriman. Naam, dan amalannya tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini juga. Hadis Jibril diawali dengan kisah Ja'a fi isnadihi disebutkan di awal hadis ini ada kisah di mana ada dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Dua orang tabi'in ini sengaja datang ke kota Mekah. Ingin berjumpa dengan sahabat. Dan diberi taufik ketemu dengan Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis Jibril ini dari bapaknya, dari ayahnya Umar bin Khattab. Dua orang ini Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari ya, datang kepada Ibnu Umar di Masjidil Haram. Keduanya mengapit Ibnu Umar kemudian bertanya an unasin tentang sekelompok manusia jadi muncul kelompok wujidu fil Iraq yang berada di Irak, muncul di Irak. Yungkiruna al-qadar, mereka mengingkari takdir. Ada sekelompok manusia yang mengingkari takdir wa annal amra unuf dan mereka meyakini kejadian-kejadian itu bagi Allah adalah perkara yang baru. Tidak ditakdirkan sebelumnya. Allah tidak tahu sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan annal amra unuf. Terjadi begitu belum ditakdirkan oleh Allah. Nah, tentu berbeda dengan keyakinan ahlus sunnah, keyakinan Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Segala sesuatu sudah Allah takdirkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi lima puluh ribu tahun. Semua sudah Allah ketahui. Adapun mereka ini orang-orang yang berada di Irak, mereka mengingkari takdir dan mereka meyakini bahwasanya perkara-perkara yang terjadi itu Allah tidak mengetahui sebelumnya. Maka begitu mendengar adanya kelompok ini, Ibnu Umar berkata kepada Yahya bin Ya'mar dan Humaid ibni Abdurrahman al-Himyari mengatakan, "Fa idza laqita ulaika fa'akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Kalau kamu ketemu dengan mereka ini, Al-Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir, fa'akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um umminhum. Saya berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'a'u minni, dan mereka berlepas diri dari saya. Tidak ada hubungan. Berlepas diri. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibnu Umar. Demi Allah. Demi zat yang ibnu Umar bersumpah dengannya. Ini demi Allah. Lau anna li ahadihim misla uhudin zahaba fa'anfaqahu. Kalau seandainya mereka ini Orang-orang yang mengingkari takdir mereka punya emas sebesar gunung Uhud. Fa'anfaqahu. Kemudian mereka infakkan emas sebesar gunung Uhud itu. Ma qabilahullah minhu. Allah tidak akan menerima amalan dia itu hatta yu'mina bil qadar sampai mau beriman kepada mada takdir. Jadi selama tidak beriman kepada takdir tidak diterima amalannya. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan hadis Jibril yang telah kita isyaratkan tadi. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Iman kepada takdir adalah pokok-pokok iman yang wajib diimani dan siapa yang mengingkarinya laisu bimukminin. Dia bukan dari golongan kaum mukminin. Amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita wajib mengimani takdir ini Ya. Karena Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagaimana juga disebutkan dalam hadis seperti tadi hadis Jibril. Dan ahlus sunnah akidah mereka dibangun di atas nusus. Dibangun di atas nas, dalil Al-Qur'an was sunnah. Dan berikut ini kita akan menyebutkan beberapa dalil ya dari Al-Qur'an dan juga hadis hmm. Nabi alaihi salatu wasallam tentang takdir. Ja'a fil Qur'an ayatun katsiratun. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang takdir. Dan segala sesuatu itu tidak lepas dari takdir Allah. Wa fis sunnati ahaditsu adidatun. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sangat banyak tadullu ala isbatil qadar semuanya menunjukkan bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan dan kita wajib mengimani qadar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah jalla wa ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ya, menciptakan segala sesuatu biqadar dengan takdir. Segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, tidak lepas dari takdir. Semua sudah Allah apa? takdirkan. Ya. Jelas di sini Allah mengatakan kullasyai. Segala sesuatu khalaqnahu kami ciptakan biqadar dengan apa? takdir. Semua yang menimpa kita tidak lepas dari takdir, sudah ditakdirkan oleh Allah. Qala Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Qul katakanlah wahai Nabi, lan tidak akan yusibana menimpa kami. Katakanlah wahai Nabi, betul-betul tidak akan menimpa kami illa kecuali ma kataballahu lana kecuali apa yang telah Allah catat untuk kami. Jadi apa yang menimpa kita ini semua telah ditakdirkan dan tidak menimpa kita kecuali apa yang telah Allah catat. Harus diimani. Juga dalam firman Allah yang lain, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin" Tidak ada yang menimpa berupa musibah apapun fil ardi, baik itu di bumi, wala fi anfusikum atau musibah yang menimpa diri-diri kalian, tidak ada satupun yang menimpa illa kecuali fi kitabin telah dicatat di kitab, yakni Lauhil Mahfud min qabli an nabra'aha. Sebelum itu semuanya terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir dan itu semuanya mudah bagi Allah. Maka ayat-ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya mendasari kita semuanya untuk kita mengimani bahwasanya segala sesuatu itu tidak lepas dari takdir Allah. Semua sudah Allah takdirkan. Wajib kita imani. Demikian pula ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah hadis-hadis Nabi demikian banyak. Wa amma sunnatu faqad aqada kullun minal Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim fi sahihaihima kitaban lil qadar. Adapun hadis-hadis Nabi maka sangat banyak. Kita sebutkan contoh saja. Al-Imamul Bukhari dan Al-Imamu Muslim di dua kitab beliau, baik kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ada kitab yang berjudul Kitabul Qadar. Di situ disebutkan hadis-hadis tentang takdir. Silahkan membaca kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, disebutkan hadis-hadis yang sangat banyak dan kita akan sebutkan sebagiannya dari dua kitab tersebut. Dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rawa Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Imam Muslim riwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah Rasul Ali salatu wasallam bersabda Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al fa innal law taftahu amala syaitan. Naam, hadis yang cukup panjang kita baca bagian yang terkait dengan takdir Rasul bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah kamu untuk melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Bersemangatlah kamu. Wasda'in billah dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz dan janganlah menjadi orang yang lemah, kata Nabi. Wa in asabaka syai' Kalau kamu sudah berusaha, berusaha, berusaha, minta tolong kepada Allah menempuh sebab namun kemudian menimpa kamu sesuatu musibah. Wa in asabaka syai. Jika menimpa kamu sesuatu, fala taqul, jangan kamu mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau dulu aku melakukan ini, niscaya tidak seperti ini kejadiannya. Niscaya akan seperti itu. Jangan demikian. Walakin tetapi kalau menimpa kamu apa yang telah Allah takdirkan, kul katakanlah Qadarullah, ini takdir Allah. Sudah berusaha. Naam, sudah menempuh sebab kemudian menimpanya sesuatu, katakanlah qadarullah. Ini takdir Allah wa masya'a fa'al apa yang Allah kehendaki mesti akan terjadi. Naam. Berarti di sini ikhwatil kiram ya, dalil segala sesuatu itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Antum berusaha jualan, antum sudah siapkan modalnya, antum sudah siapkan strateginya, antum sudah siapkan segala sesuatunya. Antum mulai usaha, namun kemudian tiba-tiba tidak untung, bahkan rugi. Mada takul, apa yang kamu katakan? Yang kita katakan adalah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah. Berarti kita meyakini apa yang menimpa kita itu biqadarillah dengan takdir apa? Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan. Ini hadis yang pertama ikhwan. Hadis yang kedua. Rawa Muslimun fi sahihihi bi isnadihi ila Tawus. Diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan sanad sampai kepada Tawus. Tawus ini seorang tabi'in, Tawus bin Kaisan tabi'in. Beliau punya guru banyak dari kalangan sahabat. Jadi guru-gurunya para sahabat. Apa kata Tawus? Tawus berkata, Adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun kullu syai'in biqadar. Saya berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi yang banyak Semuanya mengatakan, yaqulun, semua sahabat-sahabat Nabi mengatakan, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu itu dengan takdir. Ini ucapan siapa? Para sahabat yang dinukilkan oleh Tawus. Jadi Tawus menukilkan ucapan para sahabat yang beliau jumpai dan jumlahnya banyak. Semua sahabat mengatakan kullu syai'in biqadar, segala sesuatu dengan takdir. Wa sami'tu Abdullah Ibn Umar yaqul dan aku kata Tawus mendengar Abdullah bin Umar yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda kullu syai'in biqadar Rasul bersabda kullu syai'in biqadar segala sesuatu itu dengan takdir Berarti para sahabat itu mengatakan berdasarkan apa yang diucapkan oleh siapa? Rasul. Jadi ada hadis sampai kepada Nabi, Nabi mengatakan demikian, kullu syai'in biqadar hatta al-ajzu wal kayyisu awil kayyisu wal ajzu. Kata Nabi Ali salatu wassalam, kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu telah ditakdirkan Allah sampai lemahnya orang yang lemah, malasnya orang yang malas atau semangatnya orang yang semangat. Semuanya bil biqadar semuanya qadar. Nah. Jadi jangan ragu untuk antum mengatakan. Ya. Nah, hada akhi, saudara saya ini siapa ya, pakai biru ini? Nah, antum sekarang pakai peci biru. Hada biqadar dengan takdir atau tidak? Dengan takdir. Nah, antum semangat nulis, lagi nulis terus. Hada biqadar dengan takdir atau tidak? Ditakdirkan Allah baik mungkin antum di belakang ada yang ngantuk. baik Ada yang ngantuk, ada yang tidur, ada yang tidak tahu kemana sudah sampai mana mimpinya Allah alam. Ya, ini dikodar. Ini juga dengan apa? Takdir. Nah, saya duduk di sini biqadar. Di sini ada dua gelas, yang satu air putih, yang satu jamu, ya kan? Ada biqadar. Ini di, dengan takdir. Semua biqadar. Sebut segala sesuatu semuanya biqadar. Naam. Nabi mengatakan demikian, kullu syai' biqadarin, segala sesuatu itu dengan takdir, hatta al-ajzu wal kayisu, sampai orang yang malas telah Allah takdirkan, orang yang semangat pun juga demikian, tidak lepas dari takdir Allah wal ajzu wal kayyisu diddan fanashatun nasyid wa kasalul kasul wa ajzuhu kullu dhalika biqadarin Naam Qala Nawawi rahimahullah berkata Nawawi wa ma'nahu makna hadis ini annal ajiza qad kuddira ajzuhu orang yang malas orang yang lemah telah ditakdirkan dia memang lemah dan malas Wal kayyisu orang yang cerdas, orang yang semangat juga demikian. Qad kuddira kas kayyisuhu. Telah ditakdirkan. Allah maha tahu. Nah. Dan ingat ikhwatil kiram Allah tidak mendolimi hambanya. Ya. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan segala sesuatu itu. Ya. Dengan penuh keadilan dan penuh dengan keutamaan dari Allah. Jalla wa'ala. Jadi jangan ragu segala sesuatu itu biqadar dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Bagaimana dengan surga seseorang, neraka seseorang, apakah sudah ditakdirkan oleh Allah? Apakah Allah sudah tahu? Naam. Sebelum Allah menciptakan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu tentang Firaun ini, mada saya fa'alu, apa yang akan dia lakukan? Kekufuran apa yang akan dilakukan? Allah sudah Maha tahu. Ilmu Allah luas dan tidak apa namanya ada kekurangan sedikit pun dari sifat-sifat Allah. Naam, Allah takdirkan demikian. Allah sudah tahu Firaun akan demikian demikian dan dia adalah ahlun nar. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Taib surganya seseorang, nerakanya seseorang, semuanya biqadarillah sudah ditakdirkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kita baca berikutnya, ikhwan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ali salatu wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar." Kata Nabi Ali salatu wasallam, "Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah dicatat tempat duduknya di jannah atau tempat duduknya di neraka. Faqalu maka para sahabat bertanya ketika itu. Ya Rasulullah, afala nattakilu? Ya Rasulullah, kalau demikian apakah kita pasrah saja yakni sudah tidak usah beramal ya Rasulullah? Bukankah sudah ditakdirkan ahlul jannah, ahlul jannah, ahlul nar, ahlul nar? Afala nattakilu? Apakah kalau demikian kita terus nattakil? Kita bersandar saja kepada takdir, tidak beramal? Kata Nabi. Fakal Nabi mengatakan, bukan seperti itu pemahamannya. Bukan seperti itu. Iman kepada takdir bukan maknanya kemudian tidak beramal, tidak. Tetapi Nabi berpesan, "I'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun." Semua akan Allah mudahkan. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Setiap orang yang baik akan Allah mudahkan kepada kebaikan. Seorang yang menempuh jalan kebaikan, mukhlishon lillah, ikhlas karena Allah, Allah akan mudahkan. Nabi mengatakan, "I'malu, beramallah, Fakullun muyassarun semua akan Allah mudahkan. Summa qara'a kemudian Nabi mengatakan membaca firman Allah fa'amma man a'qa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra Adapun orang-orang yang dia berbuat memberi, bertakwa, membenarkan la ilaha illallah, menempuh sebab-sebab kebaikan, akan kami mudahkan jalan kemudahan untuknya. Adapun orang-orang yang bakhil, naam, orang-orang yang bakhil berbuat jelek, mendustakan kalimat la ilaha illallah, akan kami mudahkan untuknya jalan kesesatan, jalan kesulitan. Naam. Jadi ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Orang yang beriman kepada takdir, dia akan beramal. Karena dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Dan Allah tidak menyia-nyiakan hambanya. Dan sama sekali takdir Allah tidak menzalimi hambanya. Sama sekali. Nah tidak menzalimi hambanya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan dulu hadis berikutnya. Di antara hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang takdir adalah hadis Abdullah bin Abbas. Hadis ini juga masyhur dan dihafalkan oleh para penuntut ilmu. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Beliau mengatakan Saya suatu saat berada di belakang Nabi alaihi salatu wassalam Kemudian Nabi berkata Ya gulam wahai anakku Inni u'allimuka kalimatin Aku akan ajari kamu beberapa kalimat Ihfadillaha yahfadka jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah jagalah Allah. Tajidhu tujahat Kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. yakni menjaga Allah adalah menjaga batasan-batasannya. Menjaga sholat, menjaga batasan Allah yang lain. Ini yang dimaksud dengan menjaga Allah. Bukan maknanya Allah butuh penjagaan manusia, tidak. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin, tidak butuh kepada alam. Tetapi yang dimaksud dengan jagalah Allah yakni jagalah agama Allah. Jagalah batasan-batasan Allah. Jagalah syariat Allah, salat dan seterusnya. Jagalah itu maka Allah akan menjagamu. Subhanallah, Allah akan menjagamu, menjaga badanmu, hartamu, duniamu, akhiratmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Wa billah. Kalau kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah, beristianahlah kepada Allah. Kemudian Nabi berbicara tentang takdir. Wa'lam, ketahuilah. Annal ummata, sesungguhnya umat, manusia semuanya dan jin. Umat ini, tamaat kalau berkumpul, semuanya berkumpul. Ala ayyan fa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu bisyai. Dengan suatu manfaat. Semua umat kumpul, yang pinter-pinter, yang ahli-ahli, yang punya kekuatan, semua kumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, wahai Ibnu Abbas. Lam yanfa'uka, sungguh mereka itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Subhanallah. Walaupun semua berkumpul, walaupun semuanya bersatu padu, semuanya bekerja sama untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan sampai manfaat itu kepadamu, wahai Ibnu Abbas, kecuali illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak kecuali sebatas kebaikan yang Allah takdirkan kepadamu. Sebatas itu. Demikian pula sebaliknya walawijtama'u kalau umat itu semuanya berkumpul ala ayyadurruk untuk memadorotkan kamu Semuanya berkumpul, bersatu padu untuk membinasakan kamu, memadorotkan kamu wahai Ibnu Abbas yang seorang diri. Lam yadurruk tidak akan bisa memadorotkan kamu illa bisyai kecuali dengan sesuatu yang qad katabahu Allah alaik sebatas yang Allah catat kejelekan itu sampai kepada Naam. Dan itu semuanya sudah kering catatannya yakni sudah dicatat di takdir Allah di Lauhil Mahfud rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu pena telah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering Naam ini iman kepada takdir menjadikan seorang betul-betul dia bergantung hanya kepada Allah bertawakal hanya kepada Allah dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Kita masih ingat bagaimana orang-orang Quraisy mereka bersatu padu untuk membunuh Nabi, memadorotkan Nabi. Di saat beliau akan hijrah ke Madinah. Semuanya bersatu padu. Bahkan rumah beliau dikepung. Pemuda-pemuda yang paling kuat dikumpulkan. Senjata-senjata yang terhunus dan tajam disiapkan. Mata-mata semuanya melek mengepung rumah Nabi Ali Shallallahu Wasallam untuk membunuh beliau. Ijtama'u telah berkumpul. Apakah maldorot itu sampai kepada Nabi? Jawabannya seperti disebutkan dalam hadis ini. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Kalaupun manusia semuanya berkumpul untuk memadorotkan kamu, tidak akan sampai madorot itu kecuali sebatas yang telah Allah catat kepadamu. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Ini semuanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di antara dalil dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menetapkan adanya mada al-qadar sehingga kita wajib untuk mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kita masuk pada masalah berikutnya. Ya. Al-imanu bil qadar lahu arba'u maratib. Sekarang kita masuk kepada masalah berikutnya yaitu maratibul iman bil qadar. Martabat iman kepada takdir, tingkatan-tingkatan iman kepada takdir atau rukun iman kepada takdir. Jadi iman kepada takdir itu tidak akan benar kecuali dengan mengimani empat marotib, empat perkara. Nah, Al-martabatul ula, martabat yang pertama adalah ilmu Allah, mengimani ilmunya Allah. Ini yang menjadi dasar dan landasan iman kepada takdir. Nah yaitu kita wajib meyakini ilmunya Allah dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim zat yang maha berilmu bagaimana ilmunya Allah kita meyakini ilmunya Allah adalah ilmu yang maha sempurna mencakup segala sesuatu tidak ada satupun kecuali Allah mengetahui apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, tidak ada yang luput dari Allah. Apa yang tidak akan terjadi, segala sesuatu tidak luput dari ilmu Allah. Ini keyakinan kita ma'asyiral muslimin. Ilmu Allahil azali. Ilmu Allah adalah ilmu yang azali, tidak berpermulaan. Fikul Lima ma huwa kainun, mencakup segala sesuatu tanpa kecuali. Fa inna kulla kainin qad sabaqa bihi ilmullahi azalan. Sungguh segala sesuatu itu telah Allah ketahui dan ilmu Allah azali tidak berpermulaan. Wala yatajaddadu lahu ilmun bisyai'in lam yakun aliman bihi azalan dan ilmu Allah tidak berkembang. Artinya tidak ada sesuatu yang tadinya Allah tidak tahu kemudian baru tahu. Tidak seperti kita, ilmunya kita berkembang. Dulunya tidak ngerti, kemudian tahu. tahunya juga bertahap, sampai kemudian ngerti sekali. Ya. Naam. Itu ilmu manusia yang penuh dengan kekurangan, yang diawali dengan kebodohan dan diakhiri dengan kelupaan. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang maha sempurna, mencakup segala sesuatu. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Dan tidak ada yang berubah dari ilmu Allah. La Naam. Wabillahi taufiq. Dari sini kita teringat kafirnya orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Di mana mereka meyakini sebuah akidah yang batil, akidah yang kufur, yaitu akidatul bada. Bada yabdu, jadi mereka meyakini ilmu Allah itu berkembang. Tadinya Allah taunya seperti ini, besok oh ternyata tidak seperti itu. Itu orang-orang Syiah punya keyakinan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui berikutnya setelah sebelumnya tidak tahu. A'udzubillah. Oleh karena itu mereka mempermainkan dalil. Orang-orang Syiah mempermainkan nusus Alkitab was sunnah. Dibuat mainan. Contoh. Nabi Ali Shallallahu Wasallam semasa hidup beliau mengabarkan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di sorga. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Ali fil jannah. Ukashah bin Mihson fil jannah. Yani Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman ini termasuk dari ahlul jannah. Di masa hidup Nabi sampai Nabi wafat alaihi salatu Kemudian datang orang-orang Syiah. Ketika ahlus sunnah mengatakan kepada mereka orang-orang Syiah, wahai orang-orang Rafidah, kenapa kalian mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan mengatakan mereka adalah penduduk neraka. Bukankah hadis-hadis sahih jelas mutawatir bahwasanya Abu Bakar dijamin sorga, Umar dijamin sorga, Utsman dijamin sorga. Bukankah itu hadis-hadis yang sahih? Apa kata orang-orang Rafidah? Oh iya betul, itu hadis sahih. Nabi tidak salah. Ketika itu Allah taunya Abu Bakar fil jannah. Allah taunya Umar masuk surga, Utsman juga masuk surga. Tapi kemudian setelah itu Allah baru tahu bahwasanya Abu Bakar seharusnya di neraka, Umar seharusnya di neraka, Utsman seharusnya di neraka. A'udzubillah, ini kufur. Ilmu Allah Subhanahu wa taala la yatajaddad. Tidak ada yang baru dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala azali. Tidak berpermulaan ilmu Allah maha sempurna. Tidak ada yang kurang dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seharusnya kita imani dan itulah pengagungan kita kepada Allah. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berilmu dan ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang maha sempurna. hari ini berapa yang hadir di majelis kita ini? Taruhlah 100 misal. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Allah sudah tahu bahwasanya hari ini di masjid ini yang hadir hanya 100. Tidak bertambah, tidak berkurang. Inilah kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Duduknya antum seperti ini urutannya yang satu mas fulan, sampingnya fulan, satunya fulan, di sof yang kedua siapa, sampai yang paling belakang pojok yang senderan siapa, semuanya sudah. Yang nengok-nengok juga nih ada yang nengok banyak ini. Nah, nengok-nengok. Hatta yang nengok-nengok ini Allah sudah mengetahui dulu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak berpermulaan ilmu Allah Subhanahu wa taala azali. Tidak ada yang berubah dalam ilmu Allah. Ini menunjukkan kesempurnaan ilmunya siapa? Allah. Kalau kita berkembang memang karena menunjukkan bodohnya kita. Tadinya kita taunya seperti ini, besoknya oh jebule. Nah, oh ternyata berarti kita tidak ilmunya terbatas memang. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala ya adalah ilmu yang maha sempurna. Baik. Ini landasan iman kepada takdir. Yakni kita mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin. Yang kedua, martabat yang kedua adalah al-kitabah ditulisnya takdir-takdir segala sesuatu sampai hari kiamat di lauhil mahfuz. Ditulisnya takdir di lauhil mahfuz. Jadi kita meyakini di sana ada lauhil mahfuz yang di dalam lauhil mahfuz dicatat takdir makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Takdir semua ditulis di situ. Dan itu ditulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Nabi Ali salatu wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiqa." Maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqallahu an yakhluqallahu as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, kata Allah, Allah mencatat maqadir al khalaik takdir takdir semua makhluk makhluk Allah. Qabla an yakhluqallahu samawati wal arda sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi bi khamsina alfasanah 50 ribu tahun sebelumnya 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi segala sesuatu dari takdir-takdir Allah ditulis di lauhil mahfud Naam Jadi di lauhil mahfud itu ada takdirnya Nabi Adam, bagaimana kejadian tentang Nabi Adam, di situ ada kisahnya Nabi Musa, di situ ada apa namanya Fir'aun, sampai di situ juga ada Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab, Abu Jahal semuanya, termasuk apa yang terjadi pada diri kita, sampai hari kiamat segala sesuatu, Dajjal dan seterusnya, itu semuanya ada di lauhil mahfud dengan rinci. Dan yang ditulis di situ berdasarkan ilmunya Allah yang maha sempurna dan tidak salah. Maka yang ada di Lauhil mahfud adalah hak, sesuatu yang benar ya. Dan itu sebelum segala sesuatu terjadi. Sebelum Allah menciptakan langit dan apa? Bumi. 50 ribu tahun. Naam. Baik, kita lanjutkan ba'dal Adhan insyaallah. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. <clears throat> Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan maratib al-qadar. Jadi iman kepada takdir itu diawali dengan kita mengimani ilmunya Allah yang maha sempurna. Kemudian berdasarkan ilmu Allah itulah Allah menulis segala sesuatu takdir-takdir takdir makhluk ila yaumil qiyamah di lauhil mahfuz. Ditulis di lauhil mahfuz. Dan yang ada di lauhil mahfuz itu berdasarkan ilmunya Allah sehingga tidak ada yang berubah yang ada di lauhil mahfuz. Seperti itulah akan terjadi segala sesuatu ya ditulis di Lauhil Mahfuz Naam 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini martabat yang kedua. Kemudian martabat yang ketiga yang wajib kita imani bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari kehendaknya Allah. Naam. Segala sesuatu tidak lepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta. Sehingga tidak ada satupun yang terjadi di kerajaan Allah kecuali tidak lepas dari iradahnya Allah, masyiahnya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya. Idza arada syai'an jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun jadi, maka jadilah. Apa yang kita inginkan pun tidak lepas dari masyiahnya Allah. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali ayyasha Allahu rabbul alamin kecuali apa yang Allah rabbul alamin kehendaki jadi segala sesuatu itu yakinilah terjadi tidak lepas dari masyiah Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya. Oleh karena itu kalau terjadi musibah kepada kita setelah kita berusaha maksimal ya, terjadi apa yang terjadi, apa yang disyariatkan untuk dikatakan seperti tadi dalam hadis Allah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah wa masya'a fa'al dan apa yang Allah kehendaki terjadi. Sehingga tidak lepas dari takdir afan, takdir Allah tidak lepas dari masyiahnya Allah. Nah, adapun yang keempat, yang terakhir adalah al-khalqu wal ijadu jadi segala sesuatu yang telah Allah takdirkan itu terjadinya dengan penciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Terjadi sesuai dengan apa yang Allah telah catat di lauhil mahfud. Datang saatnya Nabi Adam, Allah ciptakan Nabi Adam. Segala perbuatan beliau, semua Allah ciptakan, terjadi. Nah, Nabi Nuh Nabi Musa, Nabi Isa. Ila yaumina hadha sampai saat ini segala sesuatu itu terjadi semuanya dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'." Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu tidak lepas dari takdir Allah, dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. hadza bil ikhtisar. Ini dengan ringkas. Jadi iman kita kepada takdir Allah tidak lepas dari mengimani empat perkara yang wajib kita imani. Yang pertama adalah ilmunya Allah. Yang kedua, kitabah ditulisnya takdir di mana? Lauhil Mahfud. Kemudian kita mengimani segala sesuatu itu dengan masyiah Allah, kehendak Allah dan kita meyakini segala yang terjadi itu dengan penciptaannya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Naam. Satu hal lain ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Kita tutup dengan permisalan ini semoga bermanfaat. Jangan sampai terbersit dalam jiwa kita Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Adil La yazlimu ahadan, tidak mendolimi siapapun. Amalan baik yang sedikit saja diberi balasan oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Seorang yang berbuat amalan kebaikan walaupun seberat biji sawi akan diberi balasan. Allah tidak mendolimi hambanya sama sekali. Kalau ada orang yang ditetapkan, ditakdirkan menjadi ahlun nar, karena memang dia berhak masuk ke dalam neraka. Allah Maha tahu tentang orang ini. Naam, dan Allah tidak mendolimi dia. Tetapi dia sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Jadi tidak boleh bagi kita terbersit. Allah subhanahu wa ta'ala mendolimi hambanya. Abu Talib di masa hidupnya membela Nabi, memperjuangkan Nabi. Nah, akhir hayatnya mati di atas kekufuran. Allah Maha Adil. Allah tidak mendolimi Abu Talib. Tetapi Abu Talib sendiri yang mendolimi dirinya sendiri. Naam. Tidak boleh kita mengatakan kenapa dia tidak masuk Islam saja, kenapa dia bukan ahlul jannah ya Allah. Bukankah dia membela Nabi alaihi salatu wasallam dan seterusnya? Tidak ya akhi. Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha sempurna, zat yang maha adil, tidak mendolimi hambanya. Naam. Abu Talib melakukan itu bukan mukhlison lillah. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan Abu Talib memilih jalan kekufuran diajak oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah, kul ya ammi la ilaha illallah, kalimatan uhajula kabiha indallah, diabaikan, ditolak. Bahkan lebih memilih jalannya Abu Jahal yang mengatakan kepadanya atarghabu an millati abdil Muttalib. Apakah kamu membenci agama nenek moyangmu? Lebih memilih agama nenek moyang. Iya. Jadi penting untuk diingat baik-baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan tidak boleh terbersit sedikit pun naam Allah Subhanahu wa taala zalim dengan takdir itu. Naam. Saya sebutkan sebuah contoh ikhwatul kiram. Antum orang yang sangat ahli dan punya pemahaman terhadap apa namanya gerak-gerik motor atau mobil di tengah jalan. Antum sedang naik mobil, kemudian di depan ada mobil jalannya tidak kena-kena. Ini orang ngantuk ini. Karena antum ahli memang ngerti. Ini jalannya oleng gini, ini orang ngantuk, ini bahaya ini. Ini bisa kecelakaan ini. Tiba-tiba betul kecelakaan. Antum menebak berdasarkan keahlian antum yang itu tidak pasti. Nah, terjadilah kecelakaan. Toib, antum zalim atau tidak, ikhwan? Yang menebak itu. Zalim enggak? Jawab, ikhwan. Enggak zalim. Enggak mungkin antum dimasukkan penjara gara-gara menebak ini orang mau kecelakaan. Tidak. Nah, antum menebak ini mau kecelakaan karena apa? Karena antum melihat ada tanda-tandanya. Atau misal, saya punya murid ya, lima orang. Saya kenal betul lima orang ini. Kenal betul. Ya. Kerja di tempat saya, ya, paham betul bagaimana pekerjaannya, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya. Karena dia murid saya dan dia bergaul dengan saya. Suatu saat lima orang ini bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian direktur ya ketemu saya. Karena tahu lima orang ini adalah murid-murid saya yang saya kenal. Direktur mengatakan, Pak, saya mau mengangkat Fulan menjadi bagian keuangan. Saya katakan jangan. Ini kalau bagian ke keuangan dia tidak tahan lihat duit ini. Bisa-bisa nanti diselewengkan uangnya. Oh enggak, enggak, saya tetap pakai dia. Jangan, saya ngerti namanya. Saya sebagai gurunya, saya ngerti dia enggak kuat yang seperti itu. Tapi dia nekat. Baik. Di kemudian hari betul bahwasanya orang ini apa? E, menyelewengkan uang. Baik. Yang zalim siapa? Orang ini atau saya sebagai gurunya? Haji Ibu, jawab ikhwan. Yang zalim siapa? yang korupsi ini atau saya gurunya yang nebak? Hah? Yang zalim ini, yang zalim adalah yang berbuat ini. Permisalan ikhwan, walillahil masalul a'la. Kita ini orang bodoh. Yang ilmu kita itu hanya sekedar apa namanya? tajrubah. Ilmu kita hanya sekedar pengalaman. Ilmu kita hanya sekedar apa namanya? pengamatan. Tapi pengamatan itu pun kadang benar dan kita tidak zalim. Lalu bagaimana dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang maha sempurna? Ilmu yang maha sempurna, ilmu yang tidak ada kesalahan sedikit pun. Kalau saya nebak bisa salah. Pengalaman kita pengalaman yang mungkin ada kekurangan. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan tidak ada kesalahan sedikit pun kekurangan sedikit pun pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Apakah pantas kemudian seorang menyangka dalam takdir Allah itu ada kezaliman? Jawabannya tidak pantas. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Zat yang maha mulia, dan tidak ada sedikit pun celah dan cacat pada diri Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Itu yang wajib kita imani ya ikhwatul kiram. Dan juga penting seperti telah kita sebutkan bahwasanya iman kepada takdir itu bukan berarti kemudian kita meninggalkan amalan, tidak. Justru beramalah. Bersemangatlah untuk beramal karena Allah tidak mendolimi hambanya. Fakulun muyassarun. Semua akan Allah mudahkan. Fa'amma man a'ta wattaqa Musaddaqa bil husna yassiruhu lil yusra. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.